Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-thalith konsekuensi yang ketiga dari makna syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah ayyajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddudin. Konsekuensi yang ketiga dari makna syahadah anna Muhammad Rasulullah yaitu hendaknya seseorang menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa taraddud tanpa ada keraguan lagi bagi dia yaitu ketika kita mendengar larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka langsung kita bersegera untuk menjauhinya untuk menjauhinya dan tidak melakukannya karena dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikianlah makna konsekuensi yang ketiga dari syahadah anna Muhammad Rasulullah <clears throat> la yaqul hadza laysa fil qur'ani fayahlik jangan sampai ada yang mengatakan bahwa larangan ini tidak ada di Quran. Jangan sampai ada seorang yang mengatakan bahwa larangan bahwa perkara ini tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka dia akan celaka, yakni dia akan sesat. Sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang mana mereka itu adalah hanya mau mengambil dari Al-Quran saja dan mereka tidak mau mengambil dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan subhat dan ini merupakan kesesatan yang salah ini adalah kebatilan tidak bisa kita hanya mengambil menerima kitabullah tanpa kita menerima sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> mereka mengatakan cukup kita mengambil dari Al-Quran saja kitabullah itu sudah cukup kita tidak butuh dengan selainnya. Maksudnya kita tidak butuh dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita dengan Kitabullah. <clears throat> Ini hujjah mereka. Ini hujjah mereka. Kita cukup dengan Al-Quran, tidak butuh dengan hadis. Maka kita menjawab kata Syekhul Utsaimin di annana naqul maka jawaban kita adalah ma jaa fi sunnati faqad amara al-Qur'anu bittiba'ih seluruh apa yang datang di dalam sunnah rasulullah saw maka Al-Quran itu telah memerintahkan untuk mengikutinya. Jadi kita menjawab kepada mereka yaitu orang-orang yang mengatakan cukup kita dengan Al-Qur'an, tidak tidak kita tidak butuh dengan hadis Rasul saw maka kita jawab kepada mereka, "Iya betul, kita mencukupi dengan Al-Qur'an." <clears throat> Akan tetapi di dalam Al-Qur'an di dalam kitab kitab Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran itu terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban kepada syubhat mereka. Mereka mengatakan kita tidak butuh dengan hadis kita, cukup dengan Al-Quran, tidak perlu dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jawab, Iya, kita tidak butuh dengan hadis, tapi lihat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengatakan demikian dia tidak mengamalkan, dia tidak konsekuen dengan ucapannya. Dia tidak konsekuensi dengan ucapannya dia sendiri. Hakikatnya dia tidak beramal dengan Al-Qur'an juga. Orang yang mengatakan bahwa kita cukup dengan Al-Qur'an itu mereka tidak konsekuensi dengan ucapannya karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali kepada Nabi Muhammad mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank <clears throat> you bagaimana kita akan mengetahui salat, bagaimana kita akan mengetahui tata cara salat, zakat, puasa dan seterusnya jika kita tidak melihat sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini syubhat yang batil, ini syubhat yang batil. Dan orang yang mengucapkan syubhat ini dia tidak mengamalkan, tidak konsekuen dengan ucapannya dia sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya telah memerintahkan kita semua untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ini ayat dalam Al-Qur'an. "Wa ma rasul" dan seluruh apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhudhuh, maka ambillah. Ikutilah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." dan apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa larangan maka jauhilah dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Rasul SAW bersabda ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah sesungguhnya aku ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Al Quran yaitu kalamullah dan yang semisalnya dan yang semisalnya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kecuali wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala bukan ucapan manusia biasa <clears throat> maka syubhat sebagian orang yang mengatakan kami tidak butuh dengan hadis, kami cukup dengan Al-Qur'an, maka ini mudah dibantah karena dalam ayat Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk mengambil sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perintah dan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini merupakan syubhat yang batil Walaqad kemudian kita lanjutkan walaqad hadzara an sallallahu alaihi wasallam min hadza wa amsalih alladhi yaqulu hadza laysa fil Qur'an dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dari orang-orang yang seperti ini, memperingatkan umatnya dari kesesatan yang seperti ini, syubhat yang seperti ini, yaitu yang mengatakan bahwa ini perkara, ini sesuatu yang tidak ada di, di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan mengikutinya. Kita hanya mengikuti yang ada dalam Al-Quran. Rasul SAW telah memberitakan kepada umatnya akan terjadi hal yang demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La alfayanna ahadakum la, alf, la alfayanna ahadakum ala arikatihi." Ya'tihi al-amru min 'indi fayaqulu ma adri ma kana fi kitabillah ittaba'na. Lihat Rasul SAW bersabda di sini, La alfayanna ahadakum ala arikatihi Benar-benar aku mendapatkan salah seorang di antara kalian ala arikatihi Duduk bertelekan di bersandar bertelekan di tempat duduknya. Kata Rasulullah SAW, La na ahadakum ala tarikatih. Benar-benar aku mendapatkan salah seorang di antara kalian yang mana dia duduk di atas tempat duduknya dengan bertelekan. Ay jalisan mutabakhiran muta'adhiman. Yaitu duduk dengan keangkuhan dan kesombongan. Ya'tihil amru min indi fayaqulu ma adri ma kana fi kitabillahi ittaba'nah datang perkara datang sunnah-sunnah hadis-hadis yang disampaikan kepadaku yang, yang disampaikan dariku kata Rasulullah SAW datang kepada orang ini hadis-hadis sunnah-sunnahku fayaqul kemudian dia mengatakan saya tidak tahu ini kami tidak mengetahuinya maka nafi kitabillah ittaba'na dia mengucapkan apa yang kami dapat dari Al-Quran itu yang kita ikuti. Saya tidak tahu sunnah-sunnah Rasul SAW, akan tapi saya hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Rasul SAW telah memperingatkan akan terjadi orang-orang yang semisal ini. Dia kata Rasul SAW, benar-benar aku mendapatkan salah seorang di antara kalian duduk bertelekan di atas sofanya, kemudian datang sunnah-sunnahku kepada dia, dan dia mengatakan aku tidak mengetahuinya akan tapi aku, aku hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an yaitu kitabullah azza wajal dan yang dan apa yang tidak kami dapatkan dari, dari dalam Al-Qur'an kami tidak mengikutinya ini maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasul SAW telah memperingatkan tentang orang-orang yang seperti ini, yang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian malih Syekh al utamin rahimallahu taala melanjutkan ma'annana naqul kullu ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad ja'a fil Qur'ani li'anna Allah ta'ala qala wattabi'uhu wattabi'uhu la'allakum tuflihun maka kita menjawab bahwa seluruh apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu juga telah datang di dalam Al-Quran. Seluruh yang datang dari Rasul itu hakikatnya juga telah datang dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wattabi'uhu dan ikutilah dan ikutilah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kalian selamat, agar kalian beruntung wahwa amun fi kulli maqal dan ayat ini ya, wattabi'u perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umum mengikuti seluruh apa yang diucapkannya mengikuti seluruh apa yang diucapkannya ini konsekuensi dari hakikat makna syahadah anna Muhammad Rasulullah yang ketiga yaitu kita menjauhi kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik larangan tersebut ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sini juga terdapat faedah yaitu bantahan terhadap syubhat orang yang mengatakan bahwa kita cukup mengambil Al-Quran saja dan tidak butuh dengan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian konsekuensi dari kalimat syahadah anna Muhammad Rasulullah yang keempat rabi' adalah alla yuqaddam alla yuqaddama qawlu ahadin minal bashar ala qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hendaknya seseorang yang mengucapkan syahadah anna Muhammad Rasulullah untuk tidak mengedepankan ucapan seorang manusia dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi yang ketiga dari syahadat anna Muhammad Rasulullah ya, yang, yang, yang keempat dari konsekuensi makna syahadat anna Muhammad Rasulullah yaitu tidak mengedepankan ucapan manusia dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza la yajuz an taqad an tuqaddima qaulu fulan al-imam min, min aimmatil muslimin ala qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, maka dengan ini tidak boleh salah seorang muslim tidak boleh seorang muslim untuk mengedepankan mendahulukan ucapan seorang imam sekalipun seorang imam dari kalangan a'immatul muslimin lebih dikedepankan ucapannya daripada ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak boleh ini tidak ini tidak eh, merealisasikan makna syahadah anna Muhammad Rasulullah orang yang seperti ini yang lebih mengedepankan ucapan imam daripada ucapan Rasul ini hakikatnya dia tidak berkonsekuensi dia tidak melakukan tidak merealisasikan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang wajib bagi seorang muslim untuk mengedepankan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia, baik seorang alim, baik seorang imam, akan tapi ucapan imam tersebut menyelisihi ucapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan ucapan imam ucapan orang alim itu dan kita mengambil ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang lebih kita kedepankan adalah ucapan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di annaka anta wal imam yalzamukuma ittiba'ur rusul ittiba'ur rasul karena kamu karena anta li annaka karena engkau wal imam dan juga imammu yang kau sebutkan ucapannya itu dua-duanya semuanya harus mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kamu dan imammu sama-sama harus wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh engkau lebih mengedepankan ucapan imammu karena imammu itu juga harus mengikuti ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika imammu salah, janganlah diikuti, ikutilah yang benar, ikutilah ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karya itu Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, dalam tafsir dalam tafsir ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim Al Ahmad rahimahullah taala menafsirkan ayat ini yaitu ayat falyahdhar maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah dan Rasulnya, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, antusibahum fitnah akan menimpa kepada mereka fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Al Imam Ahmad menafsirkan apa maksud fitnah, apa makna fitnah. Al fitnah yang dimaksud adalah syirik. Al fitnah yang dimaksud adalah syirik. Orang yang menyelisihi perintah Rasul SAW yang dikhawatirkan akan ditimpakan kepada dia fitnah yaitu asyirik kesyirikan. Pertama dia menyelisihi, kemudian lama-lama dia akan terus semakin jauh semakin jauh dan sampai kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala melanjutkan melanjutkan la'alla idza arada ba'du qawlihi la'alla idza radda la'alla idza radda ba'du qawlihi ay fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tadi adalah syirik. Kemudian kata Imam Ahmad, la'alla idza arada ba'd idza radda ba'd qawlihi" yaitu sangat mungkin sekali orang yang menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada hati dia <clears throat> kesesatan syai'un minazair orang yang menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepadanya kesesatan yang ada pada hatinya akan menimpa kepadanya kesesatan kemudian dia akan celaka dari perbuatan tersebut dia akan celaka disebabkan dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dalam ayat ini terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak mau mengambil ucapan, tidak mau mengikuti perintah Rasul SAW dan lebih mengutamakan, lebih mengedepankan ucapan seorang alim, seorang imam dari a'immatul muslimin. Yaitu akan ditimpakan kepada mereka kesesatan di dalam hatinya, kemudian terus kesesatan itu akan terus berlanjut dan Allah Subhanahu wa taala terus memalingkan orang ini disebabkan dia menyelisihi perintah, menyelisihi ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengedepankan ucapan seorang imam tersebut dari ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus dia keadaan yang demikian sampai dia celaka fayahlik maka dia akan celaka dan binasa dan juga Imam Ahmad rahimahullah taala berkata inni la'ajabu liqaumin ya'rifuna al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan sungguh kata Imam Ahmad sungguh aku heran terhadap suatu kaum, sebagian golongan manusia, sebagian kaum muslimin yang mereka itu mengetahui isnad ini, isnad yang datang, hadis yang datang kepada mereka dengan sanad yang sahih. Akan tahu mereka pergi meninggalkan hadis yang sahih tersebut dan mengambil ucapan Sufyan dan atau imam yang selainnya. Jadi kata kata Imam Ahmad aku sangat heran terhadap orang-orang yang telah sampai kepada mereka hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam namun mereka lebih memilih pendapat Sufyan Ats-Tsauri atau pendapat imam selain beliau rahimahullahu taala. Dan juga Imam Malik rahimahullahu taala beliau berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad." Seluruh manusia, seluruh orang yang berucap itu bisa diambil ucapannya dan bisa juga ditolak. Seluruh kita semua, seluruh anak Adam itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali sahib hadal kubur, kecuali penghuni kubur ini yaitu kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mereka semua sepakat bahwa mereka mengatakan idza arada qawli qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada' qawli wa khudh qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam yang empat itu mereka sepakat mengatakan idza arada jika bertentangan ucapanku jika ucapanku itu bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kata mereka fada' qawli maka buanglah maka tinggalkanlah ucapanku jangan diambil dan ambillah ucapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Demikian kata para ulama. Para ulama mereka tidak mengajarkan kepada manusia, tidak mengajarkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin untuk mengikuti mentaklid mereka, Kata mereka mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka sepakat Al Imam Ash-Shafi'i, Al Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Abu Hanifah mereka sepakat mengucapkan bahwa jika ucapan kita menyelisihi bertentangan dengan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka jangan diambil tinggalkanlah ucapan tersebut dan ambillah ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang seharusnya bagi seorang Muslim yang seharusnya bagi seorang alim agar mendidik agar mengajarkan kepada umatnya ummah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk terus mengikuti perkataan, perintah dan larangan Rasul saw alaihi wasallam, mengikuti hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasul saw alaihi wasallam dan meninggalkan sifat taklid, meninggalkan at-taklid yaitu mengikuti tanpa didasari ilmu. <clears throat> Kata Syekh Utsaimin, "Li'annaka anta wal imam yalzamukuma ittiba'ur rasul." Karena kamu dan imammu semuanya, dua-duanya itu harus wajib sama-sama mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'zama qawlu man idza idza hajajtahu wa, wa, wa qulta qala Rasulullah qala lakin al-imam fulan qala kadza wa kadza. Dan betapa besarnya ucapan seseorang ketika dikatakan kepada dia ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi dia menjawab tidak, akan tapi akan tapi Imam Fulan mengatakan demikian dan demikian. Kita katakan kepadanya ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia menjawab membantah. Akan tapi ini ucapannya Fulan, ucapan Imam Fulan, ucapan seorang alim Fulan, Imam besar. Maka kata Syekh Utsaimin, "Fahadhihi azimah." Ini merupakan sesuatu yang sangatlah besar. Dia berani menolak ucapan Rasul dengan mengedepankan ucapan seorang alim tersebut. Ini merupakan sesuatu yang amat besar. Bukan perkara yang remeh. Dia meninggalkan ucapan Rasul dan lebih mengedepankan ucapan imam tersebut. إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من المخلوقين كائن من كان karena tidak halal, tidak boleh atau haram hukumnya seseorang itu mengedepankan ucapan salah seorang dari makhluk yang menyelisihi ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapapun dia siapapun dia orangnya siapapun dia orangnya orang alim orang jahil orang pintar orang yang tidak pintar seluruh kita siapapun keadaan orang tersebut mau ustadz kiai dan seterusnya semuanya itu wajib mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita lebih mengedepankan ucapan mereka jika ucapan mereka itu menyelisihi ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta innahu dzukira an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama aqulu qawla Rasulillah wa taqulu qala Abu Bakr wa Umar. Lihat di sini Syekh Utsaimin menyebutkan salah satu asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma salah seorang ulama dari kalangan Sahabah. yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata ketika melihat kaum muslimin terus menyebutkan ucapan Abu Bakar lebih mengedepan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar maka Ibnu Abbas radhiyallahu radhiyallahu anhu mengatakan memperingatkan manusia tentang keadaan yang keadaan seperti ini kata Ibnu Abbas Yusik yushik antan alaikum dikhawatirkan akan ditimpakan kepada kalian akan diturunkan hujan dari langit akan ditimpakan kepada kalian batu-batu yang turun dari langit dikhawatirkan akan ditimpakan kepada kalian semua ini batu-batu dari langit aku mengucapkan qala Rasulullah, aku mengucapkan ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kalian mengucapkan ini adalah ucapan Abu Bakar dan Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir kalian ini akan ditimpakan kepada kalian batu dari langit, batu-batuan dari langit karena kalian lebih mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar dibanding Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengucapkan ucapan Rasul, namun kalian mengucapkan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ini sangat berbahaya. Ini tidak boleh. Hatta sahabat sekalipun tidak boleh kita lebih mengedepankan ucapan sahabat daripada ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi siapa imam orang ini, siapa ustadz dia, siapa tokoh dia yang harus lebih dikedepankan ucapannya daripada Abu Bakar Abu Bakar saja tidak boleh kita ambil ucapannya jika ucapan beliau menjadi menyelisih ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih imamnya kamu yang kamu sebutkan tersebut. Waman imamu hadar rajul al-mujadil bin nisbah ila Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan siapa imam orang ini? Siapa imam orang yang mengatakan imam saya berkata demikian? Siapa imam dia? Jika dibandingkan dengan Abu Bakar jika dibandingkan dengan kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mereka saja tidak boleh kita mengambil ucapan mereka jika ucapan mereka itu menyisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah makna atau hakikat makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah konsekuensi yang harus kita pahami yaitu kita hendaknya lebih mengedepankan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapan selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapapun dia kita harus lebih mengedepankan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> kemudian yang kelima al-khamis konsekuensi terimaan syahadah la ilaha syahadah anna Muhammad Rasulullah yang kelima adalah Allah yabtadi'a fi dinillah ma lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak melakukan kebid'ahan tidak melakukan ajaran-ajaran yang baru dalam agama ini, dalam agama Allah yaitu agama Islam, sesuatu yang belum pernah dibawa, yang belum pernah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu mereka tidak merealisasikan makna syahadah anna Muhammad Rasulullah. Karena di antara konsekuensi syahadah anna Muhammad Rasulullah yaitu tidak melakukan kebid'ahan dalam agama yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Sawa'un aqidatan au qaul au fi'lan. Baik itu kebid'ahan dalam bentuk akidah atau kebid'ahan dalam bentuk ucapan ataupun kebid'ahan dalam bentuk perbuatan, semua itu terlarang. Yang namanya bid'ah sesuatu yang baru yang diajarkan di dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa keyakinan yang menyelisihi keyakinan salafus saleh keyakinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu pula ucapan seperti zikir-zikir wirid-wirid yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga baik itu fi'lan atau perbuatan banyak perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini semua merupakan kebid'ahan dalam agama Islam. Wa ala hadza fa jami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, maka seluruh orang yang melakukan bid'ah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mewujudkan. Mereka bukanlah orang yang benar-benar mewujudkan hakikat makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? li'annahum zadu fi syar'ihi ma laysa minhu karena mereka adalah orang-orang yang menambah syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada sebelumnya yang tidak pernah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan itu mereka bukanlah orang yang mewujudkan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah karena mereka telah menambah ajaran yang baru dalam Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dibimbing dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka walam yata'addabu ma'ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak memiliki adab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak memiliki adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena agama ini telah sempurna agama Islam telah sempurna seluruh kebaikan Pasti Rasul SAW telah menjelaskannya. Beliau adalah orang yang paling semangat untuk menjelaskan kebaikan kepada umatnya dan seluruh yang namanya kejelekan, yang, yang namanya dosa itu telah diterangkan secara gamblang. Kebaikan dan kejelekan semua itu sudah diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Al Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Wa Raditu Lakum Islam Ayat ini turun ketika sebelum wafat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hari sebelum beliau wafat yaitu di peristiwa Hajjatul Wada yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa haji tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ba'da subuh beliau berdiri berkhutbah di hadapan manusia yang sangatlah banyak pada subuh beliau berkhutbah di hadapan manusia menjelaskan seluruh syariat Islam menjelaskan seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah larang menjelaskan wahyu yang turun kepada beliau dari awal sampai akhir ya, Rasulullah SAW telah membeberkan menjelaskannya secara gamblang Rasulullah SAW berkhutbah dari ba'da subuh sampai zuhur kemudian zuhur beliau salat setelah zuhur beliau berdiri lagi dan melanjutkan khutbahnya sampai asar kemudian asar salat beliau berdiri lagi setelah asar dan melanjutkan khutbahnya sampai waktu maghrib Demikianlah Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut turunlah ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan pula kenikmatanku kepada kalian wa raditu lakumul islam adina dan sungguh aku telah meridai Islam itu sebagai agama kalian dan juga Rasul SAW dalam peristiwa tersebut juga mengatakan kepada para sahabat Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah saksikanlah ini ala hal balagh Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat bertanya kepada kaum muslimin yang hadir di depan beliau ala hal balagh lihatlah apakah aku sudah menyampaikan mereka menjawab bala ya Rasulullah tentu ya Rasulullah engkau telah menyampaikan seluruh apa yang kau diperintahkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasul sallallahu mengangkat tangannya ke atas langit Allahumma fasyad ya Allah saksikanlah peristiwa ini ya Allah saksikanlah ini semua dan Rasul SAW telah selesai mengemban amanah mengemban agama ini dengan sempurna Rasul SAW mengatakan Allahumma fasyad ya Allah saksikanlah ini dan ini menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna dari awal sampai akhir dan tidak ada yang namanya kekurangan lagi padanya. Berarti orang yang melakukan kebid'ahan dia sungguh tidak memiliki adab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan kebid'ahan itu hakikatnya dia menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua hal. Orang yang melakukan kebid'ahan dia menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua hal. Yang pertama, imma orang ini <clears throat> dia adalah orang yang menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul itu belum menyampaikan agama ini secara sempurna. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan, hakikatnya dia itu telah menuduh Rasul. Imma dia menuduh Rasul itu, Rasul tidak menyampaikan agama ini secara sempurna. Karena di sana masih ada kebaikan yang belum di, yang belum dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasul menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan wahyu yang masih ada yang belum tersampaikan kepada umatnya inilah hakikat orang yang melakukan kebid'ahan imma dia menganggap menuduh bahwa Rasul belum sempurna menyampaikan seluruh perintah, seluruh kebaikan yang ada dalam agama ini belum sempurna disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa imma dan yang kedua hal yang kedua adalah imma orang ini orang orang yang melakukan bid'ah itu menuduh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jahil bahwa Rasulullah SAW tidak tahu, tidak tahu bahwa ternyata masih ada perkara yang bagus, perkara yang khair yang belum diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan mencela, termasuk tidak memiliki adab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama berarti dia telah menuduh dari diantara apa salah satu dari dua hal yaitu imma dia menuduh bahwa Rasul SAW tidak tidak apa bahwa Rasul SAW belum menyampaikan perkara tersebut menuduh bahwa Rasul masih menyembunyikan ilmu yang mana Allah berfirman ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah kami sampaikan kepadanya maka kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, maka dia akan dilaknat. Maka dia adalah orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh seluruh orang yang melaknatnya. Jadi orang yang yang melakukan kebid'ahan dia telah menuduh bahwa Rasul telah menyembunyikan ilmu. Dalam keadaan orang yang menyembunyikan ilmu itu adalah perkara yang sangatlah dosa yang besar. Allah melaknat orang-orang yang tidak menyom, ya, tidak yang orang-orang yang tidak mau menyampaikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma orang ini menuduh bahwa Rasulullah SAW jahil, menuduh bahwa Rasulullah SAW jahil tidak tahu ternyata masih ada perkara-perkara yang baik dalam agama yang belum diketahui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebid'ahan yang sangat banyak dan terjadi di zaman-zaman setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasul wasallam telah memperingatkan kepada umatnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur apa faman ya'ish fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira maka sungguh orang yang akan hidup sepeninggalku nanti maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangatlah banyak maka kata Rasul memberikan nasihat memberikan pegangan memberikan solusi bagaimana caranya kita mengatasi perselisihan-perselisihan tersebut wa iyyakum muhdatsatil umur yaitu kita hati-hati dari muhdatsatil umur yaitu kebid'ahan yang baru dalam agama yaitu solusinya adalah al-ittiba bil kitab wa sunnah solusi dari perselisihan tersebut adalah mengikuti kitab dan sunnah oleh karena itu Rasulullah SAW juga telah mewasiatkan taraktu fikum amrain aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara ma in tamassaktum bihim ma in tamassaktum bihima yang mana jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut lan tadillu abada kalian sungguh tidak akan tersesat lagi selama-lamanya apa kedua perkara itu yaitu kitabullah Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah-sunnahku demikianlah ajaran atau solusi atau cara bagaimana agar kita selamat dari bid'ah dari kebid'ahan yaitu hendaknya kita untuk terus betul-betul mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sana ada beberapa sebab yang menjatuhkan ya, yang menyeret seseorang itu terjatuh ke dalam kebid'ahan yaitu adalah yang pertama adalah kejahilan dia tentang agama Islam, kejahilan dia tentang hukum-hukum agama. Ini sebab pertama yang menyeret seseorang itu terjatuh dalam kebid'ahan. Imma dia itu adalah orang yang jahil, tidak tahu hukum-hukum Islam, tidak tahu ajaran yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jahil ini adalah sebab pertama seseorang itu terjatuh dalam kesesatan. Ataupun yang kedua, sebab terjatuhnya seorang itu kepada kebid'ahan yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dia bukan orang yang jahil, dia tahu ilmunya, akan tapi dia lebih mengedepankan nafsunya, lebih mengedepankan hawa nafsu dia. Maka ini merupakan penghancur orang ini yaitu mengikuti hawa nafsu dia. Tidak dia tidak mau mengikuti ilmu yang telah dia ketahui, akan tapi dia lebih mengedepankan hawa, al-hawa, Al-hawa merupakan penyakit yang sangatlah berbahaya. Orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang tersebut di atas ilmu yang dia miliki. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin?" Apakah kamu melihat orang yang selalu mengikuti, mengekor kepada hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan dia di atas ilmu yang dia telah miliki. Ini lebih berbahaya daripada keadaan yang pertama. Ini mengikuti hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama adalah orang yang jahil, betul-betul jahil, dia tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. Dia jahil akhirnya dia jatuh ke dalam kebid'ahan, jatuh ke dalam kesesatan. Adapun orang yang kedua dia tahu dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Berapa banyak orang keadaan yang demikian, ini lebih parah kesesatannya. Sebagai contoh adalah tokoh Said Akil Siraj. Orang yang sangat berbahaya na'udzubillah Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia di atas ilmu yang telah dia miliki keadaan dia lebih berbahaya daripada orang yang pertama atau yang ketiga sebab yang ketiga yaitu adalah at-ta'assub lil ara'i wal ashkhas sebab terseretnya seseorang itu ke dalam kesesatan, kebinasaan, kehancuran sebab yang ketiga adalah at-ta'assub yaitu taklid mengekor mengikuti yaitu ta'assub fanatik fanatik terhadap orang-orang atau adat istiadat dia, fanatik terhadap tokoh atau orang yang dia orang yang dia cintai, orang yang dia agungkan sehingga dia tidak mau menerima kebenaran tersebut disebabkan dia lebih mengedepankan ucapan orang tersebut, dia lebih mengedepankan pendapat orang yang diagungkan tersebut. Maka ini tiga sebab seseorang itu terjatuh hancur dalam kebinasaan. Yang pertama adalah jahil, yang kedua adalah karena hawa, yang ketiga adalah karena at-ta'assub, karena fanatik, membabi buta terhadap orang yang dianggap oleh dia, orang yang diagungkan oleh dia. Inilah tiga perkara yang di situ sebab seseorang itu terseret ke dalam kebid'ahan. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah hendaknya kita untuk terus berpegang teguh dengan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang telah sampai kepada kita baik dari kitabullah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam karena dengan kita mengikuti al-ittiba bis sunnah bil kitab wa sunnah adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.